taala. Marilah kita berupaya untuk menjadi manusia yang terbaik di dalam mensyukuri nikmat Allah. Menjadi hamba Allah yang sejati. Memurnikan akidah dan tauhid kita, memurnikan niat kita, keikhlas, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju keselamatan akhirat kita, keselamatan kita di hari kiamat kelak. <clears throat> Semoga kita menjadi pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mendapatkan ridhonya, rahmatnya dan keselamatannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak-bapak di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga sehat semuanya, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat akal kita, sehat kantong kita, ya. Kan? <clears throat> ya. Kok yang yang amin kerasnya yang kantongnya. <laughs> ya. Kan? Justru yang paling penting sehat rohaninya itu nomor satu Pak Yan Baru sehat jasmaninya Sehat kantongnya hanya sebagai pelengkap aja sebetulnya <laughs> Karena jamaah kita kebanyakan sudah di atas 30 tahun ya usianya <laughs> Tema kita yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah lebih baik kita nggak membahas politik pak. sudah sudah cukup lah pak ya pembahasan tentang Ahok. Kita sudah memaafkan Ahok lah ya. Cara memaafkannya tangkap dia penjara dia. <laughs> Itu cara memaafkan yang baik pak ya. Jadi nggak usah dibahas-bahas lagi. Yang penting kita sekarang masing-masing sadar bahwa umat Islam haram hukumnya memilih orang kafir sebagai pemimpin. Itu yang paling penting. Nomor satu, ya. Kasus Ahok ini, penistaan agama ini, hendaknya seorang Muslim harus cerdas, bisa mengambil hikmah dari situ. Apa? kita diingatkan oleh Allah melalui saudara Ahok yang yang tadi umat Islam nggak sadar, nggak ngerti, dikira milih pemimpin itu nggak diatur oleh agama. Dikira agama hanya mengatur urusan habluminallah saja. Ya. Muamalah di seolah tidak diatur. Cara bernegara, berpolitik, berekonomi seolah-olah Islam tidak mengatur, ya. Tapi dengan adanya kasus ini alhamdulillah banyak umat Islam yang melek, yang sadar. Oh, ternyata ada aturannya. Milih pemimpin nggak boleh sembarangan. Harus mukmin, harus muslim. Haram hukumnya milih non muslim sebagai pemimpinnya. Baik pemimpin level terkecil apalagi pemimpin level terbesar. Meskipun hanya ketua RT, upayakan jangan, Mbak. Misalnya ada pemilihan ketua RT di lingkungan kita calonnya ada dua, mukmin atau muslim dengan non muslim. Kita haram memilih yang non muslim, Pak. Apalagi ini levelnya gubernur, apalagi levelnya presiden. Bupati, wakil bupati juga nggak boleh, Pak. Ini ke depan, ya. Siapa yang melarang? Allah, ya. Kan jelas ya ayuhaladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya amin dunil mu'minin ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum di sini yang diberi nasihat hanya orang beriman jadi yang tidak beriman nggak usah tersinggung Allah hanya memberi nasihat, memberikan aturan kepada yang punya iman saja, orang-orang yang waras saja, Pak. Nek orang waras jangan tersinggung. Hei orang yang waras, yang punya iman Jangan sekali-kali menjadikan orang Yahudi, Nasrani atau orang kafir lainnya Sebagai teman dekat, teman setia, pelindung, apalagi pemimpin Jangan kata Allah Karena orang kafir itu hanya bisa melindungi, memimpin dan membimbing sesama kafir Orang kafir nggak mungkin akan melindungi, memimpin dan mengayomi orang mukmin nggak mungkin kata Allah yang ada dalam hati orang kafir hanya permusuhan, kebencian. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dalam surat Ali Imran, Ryan. Sudah banyak yang tampak di mulut-mulutnya orang kafir, kebencian orang kafir kepada orang-orang Islam. Diekspresikan melalui kata-kata, tulisan, WA, Twitter, Facebook, <clears throat> kebencian orang kafir kepada orang Islam sudah banyak kita lihat, kita saksikan dan kita dengar. Tapi ingat kata Allah, "Wa ma tukhfi suduruhum akbar." Kebencian dan permusuhan mereka kepada kita yang mereka sembunyikan, yang mereka simpan dalam hatinya masih lebih besar lagi, lebih berbahaya lagi. Yang sudah ter expose yang sudah mereka ekspresikan itu baru sekian persennya saja. Ya, mungkin baru 10 persennya 80 persen kebencian mereka kepada orang Islam masih tersimpan di hatinya, di dadanya. Makanya di situ pak, kita lihat di Cordoba dulu pak, di Spanyol, hampir 8 abad Spanyol itu dikuasai umat Islam, negara Islam terbesar waktu itu pak, Spanyol, tepatnya di Cordoba ya. Setelah tumbang oleh kas Kristen ya, Spanyol berubah menjadi negara Kristen, negara kafir. Dipimpin orang Islam dipimpin oleh orang kafir. Orang Islam mengalami tiga hal. Pertama, dimurtadkan. Dipaksa harus mengikuti ajaran Kristen. Yang nggak mau murtad maka diusir dari Spanyol. Yang nggak mau pergi dari Spanyol mereka dikejar, dibunuh, Pak. Di diperangi. Ini, Pak. Enggak mungkin orang Islam dipimpin orang kafir itu akan sejahtera, akan mulia, akan hidupnya akan bisa tenang menjalankan syariat agamanya dengan benar, dengan baik. Enggak mungkin, Pak. Makanya itu sudah Allah melarang. Kok jadinya bahas Ahok lagi, Pak ya? Sebetulnya enggak pengen bahas ini kan. <clears throat> Terpancing juga saya. <clears throat> Ya. <clears throat> Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah yang pertama ini kita hendaknya diingatkan oleh Allah yang selama ini banyak orang Islam yang oh milih pemimpin jangan bawa-bawa agama, ya. Kan? Sekarang sudah kita sadar ternyata ada dalilnya, ada Qur'annya. Ada 61 ayat, Pak. Bukan satu dua ayat. Larangan orang Islam memilih non-muslim sebagai pemimpinnya, sebagai teman dekatnya, itu ada 61 ayat jumlahnya Pak kurang lebih. Saking banyaknya pak Larangan zina hanya berapa ayat? Hanya dua tiga ayat saja Itu saja sudah haram besar pak Zina itu Lah ini larangan memilih pemimpin non muslim Ada 61 ayat pak Tidak hanya di surat Al-Ma'idah saja Di Ali Imran ada Di An-Nisa ada Di Al-Mumtahanah ada Di Al-Mujadilah juga ada Banyak pak Ya 61 kan? pak Masya Allah Alhamdulillah hikmahnya kita sadar sekarang Kita lihat nanti pilkada Atau pemilu yang ke depan Kalau masih ada orang Islam mengusung non muslim sebagai DPR atau eksekutif Berarti dia dablek berarti Maaf sekali-kali Kedepan 2019 atau 2017 besok kalau masih ada partai Islam atau ada orang Islam masih membela, mendukung, apalagi sampai memilih orang non muslim sebagai pemimpinnya atau sebagai anggota legislatif, berarti dia ndablek, Pak. Berarti dia nggak cerdas. Keislamannya sangat-sangat dipertanyakan itu. Munafik itu, Pak. Orang Islam milih non muslim sebagai pemimpin itu munafik, Pak. Murtad dia surat Al-Maidah 51, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapapun orang Islam, orang mukmin memilih orang kafir sebagai pemimpinnya, maka dia sudah termasuk agama itu. Murtad kata Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 339 138 39 Bashiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik kata Allah Orang munafik diancam dengan siksa yang sangat pedih. Siapa munafik itu? Alladzina al-awliya min dunil mu'minin. Orang munafik itu ciri-cirinya adalah mereka menjadikan non-muslim atau orang kafir sebagai temannya, pemimpinnya, sebagai pelindungnya. Jangankan memilih pemimpin, Pak. Hanya membela, mendukung saja itu sudah dikatakan munafik oleh Allah apalagi sampai nyoblos milih Mbak hanya sekedar pro saja nggak sampai milih ya, dukung saja disebut munafik Pak ayah betahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a hai orang-orang munafik Apakah kalian mencari kesejahteraan, mencari kemuliaan, mencari jabatan di bawah keteknya orang kafir? Ingat, yang punya kekuasaan, jabatan, kesejahteraan, kemakmuran itu Allah. Jangan kita berada di bawah kekuasaan orang kafir. Oh, nak dipimpin orang kafir kita akan sejahtera, korupsi akan diberantas, kita akan makmur. Mencari kemakmuran di bawah kekuasaan orang kafir. Allah tegur, Ingat yang punya kekuasaan, yang ngatur ngasih rezeki, kemakmuran hanya Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Kemuliaan, keagungan, kemakmuran, kesejahteraan itu hanya milik Allah, milik Allah semata. Semuanya. Jadi jangan mencari kemuliaan melalui orang kafir. Ini Terus yang kedua dengan kasus Ahok minimal umat Islam bersatu, Pak. Ya yang tadinya masih terkotak-kotak masalah-masalah yang furu'iyah, yang ijtihad, ijtihadiyah ya. Oh, sekarang nyata musuh kita bukan saudara sendiri. Ternyata innamal mu'minuna ikhwah. Selama dia Islam, dia dipersaudarakan oleh Allah, apapun ormasnya apapun partainya, apapun organisasinya, kalau dia Islam, dia adalah saudara kita, bukan musuh kita. Musuh kita hanyalah iblis dan teman-temannya non-muslim. Orang kafir. Alhamdulillah mereka bersatu aksi damai kemarin Masya Allah ya, Jumlah yang begitu banyak dari semua ormas Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Salafi Ada HTI, ada macam-macam HMI, PMII, macam-macam Pak Yan. Nah, semuanya bersatu. Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan persatuan ini hingga akhir hayat, akhir zaman mudah-mudahan Pak Yan. Kita menyadari ternyata musuh kita hanya non muslim, orang kafir. Pak Yan. Kemudian hikmah berikutnya banyak umat Islam yang tadinya tidak mengacuhkan Al-Quran Sekarang pengajian banyak yang datang ke pengajian Pengen tahu Al-Ma'idah itu apa nah, ya? Kan? Pengen belajar tafsir Taklim, taklim di sana ya saya ngisi di majelis taklim di ibu mohon bapak-bapak selalu minta te temanya Al-Maidah. Nah, ya? Kan? Alhamdulillah yang tadinya boro-boro kita kenal Al-Maidah, Al-Fatihah aja kadang-kadang nggak kenal ya kan. Itu hikmahnya juga ya. Kan? Ini kita katakan ya kita berterima kasih pada saudara Ahok juga. Sebagai bentuk terima kasih kita, kita berikan hadiah terbesar kepada beliau supaya beliau segera ditangkap. Ya kan? Dan dijebloskan ke dalam penjara. Setelah itu kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah dan masuk Islam. Mudah-mudahan setelah di penjara dulu tapi ya, kan? di penjara dulu terus kita doakan mudah-mudahan segera masuk Islam gitu ya kan itu namanya fair adil ya kan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala <clears throat> ya Tema kita pada pagi hari ini kita akan bahas tentang keakhiratan aja lah Pak Yan. Ya, ya, bahas dunia terus bikin kepala pusing <laughs> mas politik ini kita pusing meskipun penting juga ya saya akan bacakan kitab Ar-Ruh yang diambil dari kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim meskipun tema ini pernah dulu saya sampaikan pak mungkin 2-3 tahun yang lalu mungkin kalau nggak salah ya sudah generasi yang dulu ya mungkin ada yang pernah mengikuti ada yang belum di mana kitab ini menjelaskan tentang temanya adalah <clears throat> Asbabu adzabil qabri wa kaifiyatun najati minhu. Sebab-sebab terjadinya siksa kubur ya. Kan? Karena kita semuanya akan menjadi salah satu peserta ya. Kan? ahli kubur ya. Kan? Apa saja yang kira-kira bisa menyebabkan orang itu diazab disiksa di alam kuburnya. Dilanjutkan dengan wa kaifiyatun najati minhu. Bagaimana cara kita selamat dari siksa kubur? Allah dan Rasulnya memberikan solusi di sini. Pengen selamat dari siksa kubur apa saja solusinya? Ya, kan? kaifiyah an-najah min adabil qabr. Yang pertama tentang sebab-sebab terjadinya siksa kubur dijelaskan oleh ketika beliau ditanya mal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur wahai Imam Ibnu Qayyim sebutkan sebab-sebab yang dapat menyebabkan siksa kubur eh, penduduk kubur itu disikti diazab wa jawabu dzalika min wajhaini mujmal wa mufassal jawaban atas pertanyaan ini ada dua jawaban secara global secara umum dan jawaban secara terperinci ya berarti jawaban kenapa terjadi siksa kubur sebab-sebab terjadinya siksa kubur ada dua sebab yang umum dan sebab yang khusus atau yang secara terperinci ya Kita mulai dari yang mujmal dulu. Amal mujmalu fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah. Yang pertama sebab-sebab terjadinya siksa kubur adalah karena bodohnya seorang manusia tentang Allah. Seorang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu apa hak-hak Allah, apa hukum Allah, ya sifat-sifat uh, nama Allah, tahu cara mentauhidkan Allah bagaimana, apa larangannya, apa perintahnya itu nggak kenal. Ini bisa menyebabkan orang itu akan diadab di dalam kubur. Makanya kita wajib belajar, wajib ngaji, ya kan? Nah ilmu itu yang harus dikuasai seorang muslim Sebelum menguasai ilmu ilmu yang kan ada tiga Ma'rifatullah Wa ma'rifatul rasul Wa ma'rifatul dinil islam Ilmu mengenal siapa Tuhan kita Siapa Allah Yang kedua ilmu tentang mengenal siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mengenal apa ajaran Islam Dinul Islam Tiga hal ini sebagai ilmu utama ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Sebelum jenengan kita semuanya menguasai ilmu matematika, ilmu sains, yang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu kesehatan dan seterusnya. Pertama kali yang wajib ya, kan? seorang muslim harus punya tiga ilmu ini. Ilmu tentang mengenal Allah. Yang kedua mengenal nabinya. Yang ketiga mengenal ajaran Islam. Nah, orang yang tidak mengenal tiga ilmu ini sangat mungkin sangat rentan untuk mendapatkan siksa kuburnya nanti. Ini. Berikutnya wa idoatuhum li amrihi. Gara-gara mereka menyanyiakan perintah Allah. Orang yang suka meremehkan perintah Allah Wartika buhum lima asihi dan suka melakukan durhaka kemaksiatan kepada Allah. Berarti semua jenis kemaksiatan itu dapat menyebabkan siksa kubur. Termasuk maksiat adalah memilih pemimpin dari kalangan non muslim. Karena itu larangan Allah. Larangan memilih pemimpin non muslim itu lebih haram pak daripada hampir sama lah seperti haramnya makan babi pak larangan makan babi itu hanya satu ayat pak satu atau dua ayat ya kan tapi larangan memilih pemimpin non muslim itu 61 ayat ya kan? tapi banyak orang Islam ya gak ngerti ya kan? dianggapnya ini kan urusan dunia dianggap biasa saja ya kan? dianggap di akhirat nggak ada pertanggungjawabannya karena mereka bodoh, nggak mau belajar agama, nggak mau belajar mempelajari Al-Qur'an. Coba kalau dia baca Al-Qur'an, oh iya iya iya. Ya. Kan? Dulu ketika masih bodoh dia selalu ngatain ini orang Islam kok fanatik banget ya sama ini. Kenapa sih harus sama orang Islam aja harus dipilih ya kan? Tapi setelah belajar oh iya memang Allah yang menyuruh ini. Sama ketika kita masih belum belajar Al-Qur'an, Loh babi itu diciptakan buat apa kalau enggak di Nah, ya kan? Dulu begitu kita ketika masih bodoh iya kan. Oh, ternyata Allah melarang, ya kan? Baru kita legowo menerimanya. Nah, ini kan. <clears throat> Fala yu'adzibullahu ruhan arafathu wa ahabbathu. Allah tidak akan pernah mengazab ruh atau manusia yang mana roh itu mengenal Tuhannya, mengenal Allah. Berarti roh yang kenal Tuhannya, roh yang mengenal siapa Allah dan bagaimana cara kita berbakti kepadanya tidak akan diadab oleh Allah. Wa ahabbathu dan roh yang mencintai Allah tidak akan diadab di alam kuburnya. tasalat amrohu roh yang waktu di dunia mengamalkan perintahnya, menjalankan perintah Allah wajtanabat nahyahu dan yang menyerangannya insya Allah tidak akan diadab pak di kuburnya wala badanan kanat fihi abadan demikian juga Allah nggak akan mengadab badan makhluk yang mengenal Allah badan yang dulu ada rohnya ketika masih hidup di dunia yang kita kenal Allah cinta Allah mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya itulah pak namanya apa sebab-sebab yang sifatnya umum, eh, sekarang sebab-sebab yang spesifik, ya, yang khusus. Wa ammal jawabul mufassal Adapun jawaban yang terperinci Tentang pertanyaan apa saja sebab-sebab yang menyebabkan orang itu diadab di kubur Fakot akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajulain alladaini ra'ahuma yu'adzabani fi kuburihima yaitu kasus kisah Nabi ketika berziarah kubur ya. Beliau mendengar dan melihat ada dua orang di dalam kubur yang sedang diazab oleh malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama yamshi ahaduhuma bin namimah bainan nas, orang yang suka menfitnah, mengadu domba, menistakan orang. Nah, ini kan. Ya suka menista, suka mencela dan mengadu domba orang. Wayat rukul akhar al istibra'a minal bauli. Adapun yang kedua, orang yang kedua itu diadab di kubur gara-gara tidak pernah bersuci, Pak, ketika buang air kecil. Ketika kencing dia tidak pernah cebok. Itu juga bisa menyebabkan siksa kubur. Nah, cebok di sini bisa dengan cara ada dua cara Pak Yan. Bisa menggunakan air istinja Yan. Bisa juga dengan cara menggunakan batu istijemar Yan. Istinja atau istijemar sama saja itu statusnya Pak. Kalau nggak ada air bahkan ada air pun nggak apa-apa kita pakai batu. Tapi jangan batu, batu akik Pak Yan kalau batu akik tidak mensucikan karena dia licin ya, kan? tidak menyerap. Ya batu batu biasa itu Pak ya, kan? itu ya. Kan? Itu menyerap ya. Atau yang sejenisnya yang bisa menyerap ya. Termasuk tisu bisa, Pak. Kemudian Berikutnya Pak Wadhalika irtakabas sababu irtakabas sababal al ala lil adawati bainan nas bilisanih wa inka nasatikon. Ini penjelasannya ya. Orang yang mengadu domba tadi, ya, dia telah melakukan salah satu sebab yang menyebabkan dia atap kubur karena apa? Waktu di dunia dia melakukan hal-hal yang bisa memicu permusuhan, kebencian. Fitnah itu kan bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah manusia sehingga banyak bohongnya, banyak dustanya sehingga wajar kalau diadab di alam kuburnya. Itu sebab yang khusus nomor satu. Nomor dua, wa akhbaru alaihi salatu wassalam kama fi riwayah anna ahada hadaini alladaini yu'adzabani kana ya'kulu luhuman nas fahuwa mutabun wa dzalika namam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada salah satu dari dua orang yang diadab di kubur gara-gara suka makan bangke saudaranya sendiri. Alias orang yang suka riba, Menggibahi sesama muslim. Itu nggak boleh, Pak. Ghibah itu adalah zikruka akhaka mayak rohuhu. Kita menyebut-nyebut atau membicarakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut membicarakan orang lain, kejelekan orang lain atau membicarakan kebaikan orang lain sebagian ulama mem memasukkan gibah juga, Pak. Contoh begini. Karena definisinya kan zikruka akhaka mayak rohuhu kita nyebut-nyebut saudaramu ya saudara kita dengan sesuatu yang dia nggak suka kalau dia mendengar apa yang kita sebutkan tadi. Ini bisa hal-hal yang baik maupun yang negatif. Kalau yang negatif jelas dia pasti nggak suka. Kita menyebutkan kejelekan orang itu pasti orang itu nggak senang. Tapi kalau kita menyebutkan kebaikannya, boleh jadi nggak suka juga, Pak. Contoh, ada seorang yang berupaya nyumbang misalnya infak ke masjid berupaya dirahasiakan dia masukkan ke dalam amplop tidak pakai nama ya kebetulan ada yang lihat ya terus yang lihat ini cerita wah tadi saya lihat Pak Haji tadi masya Allah luar biasa nyumbangnya amplopnya tebel ya banyak dan dirahasiakan nggak pakai nama diceritakan ke banyak orang setelah dibongkar isinya berapa 10 juta misalnya kan ternyata ketika dia mendengar orang ini tersinggung nggak nggak suka kenapa diceritakan ceritakan padahal aku sudah berupaya menyembunyikan supaya aku tidak muncul riakku ya kan? ketika dia tidak senang kebaikan dia diceritakan ke orang lain sebagian ulama ada yang memandang itu pun termasuk ghibah sebagian ya kan? Ada yang semacam itu dianggap karena apa? Itu masuk kategori definisi mayak rohuhu. Meskipun kebaikan kalau kiranya yang mendengar itu yang dirasanin itu tidak suka, tidak senang, bisa dikategorikan hibah juga. Menurut pendapat sebagian ulama. Tapi menurut sebagian yang lain meskipun tidak disukai kalau itu suatu kebaikan, niatnya adalah untuk memotivasi yang lain, ya kan? Misalnya saya ceritakan kebaikan seorang supaya kita bisa mengambil pelajaran, bisa meniru ya. Oh tadi Pak ini luar biasa, pagi-pagi bangun sholat ini kan, terus dia menyantuni ini ini kan, ini kita ceritakan supaya yang lain terpanggil juga bisa meneladani orang itu. Niatnya ke sana, maka tidak mengapa, tidak mengapa. Meskipun kalau dia mendengar, dia nggak suka juga sekalipun ya. Menurut sebagian ulama ini boleh-boleh saja memang ini masih ada dua pandangan di kalangan para ulama. Tapi kalau yang diceritakan tentang aibnya, nah ini yang nggak boleh, Pak. Tapi kalau kita menceritakan tentang kejelekan orang kafir, nggak apa-apa, Pak. Orang kafir ini kan kayak Ahok kita bicarakan ini, ini harus, Pak, supaya orang Islam punya kepekaan dan kepedulian bahwa Islam agama kita, Quran, kitab suci kita dinistakan. Ayo kita terpanggil kita ini satu badan, satu jasad. Jika salah satu di antara kita dilukai, kita harus berempati. Kalau enggak berarti kita bukan orang Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peka, tidak peduli ya, terhadap perkara yang menimpa umat Islam, tidak peka kepada sama muslim, dia bukan termasuk orang Islam lagi, ya bukan orang Islam kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah gibah saya kira sudah sering disinggung lah Pak Yan. Gibah hukum aslinya adalah haram Pak, nggak boleh. Meskipun nanti ada enam kriteria gibah yang dibolehkan. Meskipun itu kepada seorang muslim. Gibah dalam rangka litahdiril muslimin untuk memeringatkan orang Islam yang lain jangan sampai kita mengikuti gayanya orang ini atau mendukung dia. Contoh kita ngibahin Pak Buya ya eh Pak Bu ya Buya Ahmad Syafi'i misalnya. Kita bicarakan beliau hari ini. Beliau muslim. Ya kan? Saudara kita juga. Tetapi beliau telah kepleset karena beliau memberikan dukungan kepada musuh Allah. Dia memberikan pembelaan mati-matian kepada pembela kepada penista Al-Qur'an agama ini adalah sebuah keterplesetan yang sangat parah ya kan? karena sudah masuk dalam ranah sudah bisa minnawakidil Islam termasuk yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman sudah munafik gitu ya ya kan? kalau tidak bertobat, maka membela Ahok yang menistakan agama adalah kemunafikan dan kemurtadan kita bicarakan Pak Ahmad Syafi'i tentang bahaya. Kenapa? Ini kalau tidak diingatkan umat Islam nanti akan banyak meniru dia. Oh dia kan buya, dia kan ulama, ya kan? Terus orang menganggap menjustis bahwa itu adalah termasuk perbuatan yang benar, membela Ahok itu boleh. Contohnya itu ada kiai yang membela. Lah ini kita wajib menyadarkan umat, membicarakan Buya bahwa itu adalah termasuk perbuatan yang tercela dalam Islam. Enggak boleh kita membela orang. Nah, ini boleh, Pak. Ini namanya ghibah li muslimin. Nah, untuk mengingatkan jangan sampai kita ikut-ikutan belain orang kafir kayak si dia, kayak si Buya Syafi'i. Sama seperti ahli hadis sering ghibah, Pak Jangan baca hadis ini, hadis ini lemah atau palsu karena di dalamnya ada seorang perawi namanya si fulan, dia itu terkenal seorang pendusta. Hukumnya apa, Pak? Wajib. Ghibah semacam ini wajib, Pak. Kalau enggak nanti hadis akan dipakai terus sama orang muslim padahal hadisnya palsu. Ah. itu ghibah yang dibolehkan, Pak. Jangan buka sirah kitab Riyadus Salihin Judulnya Babu Mayubahu Minal Ghibah. Bab yang riba Itu apa saja, ya? Salah satunya tadi litahdiril muslimin. Tapi kalau bicarakan aib yang secara pribadi tidak merugikan agama, merugikan orang lain, ini yang nggak boleh. Misalnya kita gibahi ada seorang yang punya kebiasaan jelek, suka ngompol, suka ngorok misalnya kan tidurnya. Ini kan aib pribadi ini kan, nggak ada kaitannya dengan agama. Kita bicarakan, jangan berteman sama dia. Masya Allah dia itu jelek banget. Nek turus ngorok epol, ya kan? Ngompolan lagi, ya, misalnya ya kan? Nggak boleh kayak gini gitu, pak. Ini aib harus ditutupi, jangan dibongkar rahasianya. Oh dia itu punya penyakit ayan misalnya, kita ceritakan ini kan kan dia malu kalau diceritakan ke orang lain ya kan Nah, ini nggak boleh gibah yang kayak gini, Pak. Yang sifatnya yang aib yang pribadi ya, yang tidak sampai merugikan agama, merugikan sesama muslim. Kemudian berikutnya Wa fi hadisin akhar akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an radhi ru'usi aqwamin bis-sakhr litathaquli ru'usihim anis salah. Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis tentang ada seorang ada satu kaum, Mbak. Kepalanya ditimpukin pakai batu yang besar, diperkin pakai batu yang besar sehingga kepalanya berat pecah, Pak. Siapa mereka? litasakuli ru'usihim anis sholah ini waktu di dunia yang kepalanya rasanya berat untuk dipakai sholat lagi asik nonton TV adzan ah berat lah mau bangun itu rasanya berat malas sholat ya kan? orang yang berat rasanya menjalankan kewajiban sholat itu akan diadab di alam kuburnya pak Makanya kepalanya besok akan diperberat diperhatiin lagi pakai batu ya. Kan? Lagi asik-asik tidur enak ya, azan. Berat rasanya mau bangun itu berat kan? Akhirnya tidak sholat Nah ini termasuk yang bisa menyebabkan siksa kubur di akhirat nanti. Berikutnya wa anil ladzina yusarrahun yusarrahuna bainad dhari waz zakum litarkihim zakata amwalihim. Ada juga orang yang dijejalin pakai apa namanya adzari dan azakum buah zakum buah yang pahit, yang berduri, yang sangat nas dan akan memotong-motong atau menghancurkan kerongkongan dan usus. Siapa mereka? Mereka yang suka meninggalkan kewajiban zakatnya. Ini pak. Orang yang mampu zakat tapi tidak mau berzakat. Berikutnya wa 'anil ladzina ya'kuluna al-lahmal muntinal khabitha lizinahum. Ada juga orang yang waktu di dunia suka makan dia akan diadab di alam kuburnya berupa apa Pak? Dikasih makan daging yang busuk bau ini hukuman siksa kubur nanti pak diberikan kepada siapa lizinahum disebabkan karena perzinaan yang telah dia lakukan di dunia berarti orang yang berzina itu juga diadab kubur pak bentuk adabnya adalah satunya tadi ini disebutkan oleh Rasulullah dia akan makan daging yang busuk yang bau muntah-muntah terus pokoknya sampai Oh, kita muntah sekali aja sakit ya. Walladzina tuqradu atau tuqarradu syafahum bimaqarida min hadidin liqiyamihim fil fitani bil, bil kalami wal khutabi. Ada juga orang yang disiksa di alam kuburnya dengan cara digunting-gunting lisannya, Pak, bibirnya bibirnya dipotong sendiri terus menerus panjangkan lagi potong lagi panjang lagi berdarah darah mencerit menangis tapi nggak berhenti berhenti pak siapa orang yang suka menyebarkan berita-berita hoak berita bohong yang akan merugikan Islam ya kan? yang bisa menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Islam yang suka menimbulkan amarah umat Islam ini suka bikin fitnah tuduhan-tuduhan yang keji kepada umat Islam dan ajaran Islam ini nanti lisannya akan digunting bibirnya digunting gunting di alam kuburnya ada lagi kata Rasulullah di sini faminhum man butunuhum amsalul buyut wahum ala sabilati ali fir'aun wahum akalatur riba ada orang yang diadab di kuburnya perutnya itu sebesar rumah pak Masya Allah ya Perutnya sebesar rumah Di dalamnya ada kala jengkingnya Ada ular digerogoti semua Binatang-binatang yang melata pak Beracun Disiksa mau kita sakit perut sedikit saja mules gitu udah sakit rasanya punya mah penyakit mah dikit aja, ya itu sudah sakit pak apalagi ini perutnya sebesar rumah siapa mereka mereka adalah akalatur riba orang yang suka makan rente riba pak ya kan? yang suka menganakkan menganak pinakan harta uang wa minhum man tuftahu afwahuhum fayulqawna al-jamr hatta yakhruja min asalifihim wahum akalatu amwalil yatama ada juga yang diadab di alam kubur dengan cara apa mulutnya akan dibuka lebar-lebar di di apa namanya Pak Eh, dicangap ya kalau bahasa Inggrisnya dicangap kan dibentangkan mulutnya terbuka luas luas pak lebar lalu dilempar ke dalamnya aljamer bara api ya dimasukkanlah bara api ke dalam mulutnya siapa mereka mereka adalah hum akalatu amwalil yatama orang yang suka makan harta anak yatim suka makan anak harta harta yatim, Mbak. Makan harta anak yatim. Lah ini ada lagi. Wa minhum man tuqta'u junubuhum wa imuna atau wayat mauna luhumahum. Ada di antara mereka yang diadab di alam kubur lambung mereka akan dipotong-potong, Pak. Lambungnya sendiri dipotong sendiri, lalu dimakan sendiri. Ya, kan? Lambungnya digunting-gunting, putus terus akhirnya dimakan sendiri, Pak. Siapa mereka? Wahum al-mughtabun. Sama tadi, orang yang suka ghibah. Orang yang suka ghibah, ngolok-ngolok ulama, ngolok-ngolok orang baik, ya, kan? membicarakan ke para orang-orang yang soleh. Bicarakan kejelekannya, ya. Kan? Nah ini ada lagi kata Rasul Wa minhum man lahum adfarun min nuhasin Yakhmishuna wujuhahum Wahumul ladhina yumazziquna a'radan nasi Ada lagi orang yang memiliki kuku-kuku yang tajam Yang terbuat dari tembaga kukunya tajam, runcing, terbuat dari tembaga, digunakan untuk mencakar-cakar mukanya sendiri, Pak, sampai hancur wajahnya. Terus menerus. Siapa mereka? Mereka adalah alladzina yumazziquna a'radan nas, orang yang suka merobek-robek kehormatan orang lain, menciderai, menodai kehormatan orang lain, kehormatan umat Islam dia menfitnah lah ya bahasanya kan yang suka menfitnah orang dan masih banyak lagi mbak ini masih berhalaman-halaman kan Kalau dibaca semua waktunya nggak cukup Pak <clears throat> Itulah beberapa hal Yang setelah kita Membacanya dari kitab Ar-Ruh ini Mudah-mudahan kita bisa meninggalkan itu semuanya Pak Jadi pingin selamat dari Dari apa namanya sisa kubur Berarti tinggalkan semua yang sudah disebutkan di atas tadi Pak satu harus mengenal Allah, harus ngaji. Ngaji pertama tentang tauhid. Ya. Pelajaran pertama itu harus tauhid akidah, Pak. Sebelum belajar tata cara sholat, tata cara wudhu, cara cara baca Al-Quran, ya. Pertama harus dikaji seorang Muslim itu adalah nomor satu adalah tauhid, Pak nek tauhidnya benar nanti dia pasti akan dengan sendirinya akan butuh Al-Qur'an, butuh bisa baca Al-Qur'an, butuh sholat, butuh ibadah-ibadah yang lain. Kalau belajarnya keliru, fikih dulu, akidahnya nggak pernah dibahas, dia pinter sholat, pinter ngaji, tetapi akidahnya lemah sia-sia, Pak. Sehingga dia melakukan kesyirikan pun tidak merasa. Melakukan bid'ah pun dia nggak merasa sehingga kita Islam dinistakan pun dia biasa-biasa saja, tidak terpanggil untuk marah, tidak untuk membela Islam karena akidahnya lemah. Bahkan dia lebih gampang untuk bermesra-mesraan, berdekat-dekatan dengan orang kafir karena akidahnya nggak ada. Tapi sholatnya melajim, baca Al-Qur'annya fasih luar biasa. Tapi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, dia bertoleransi yang sungguh luar biasa. Oh, nggak apa-apa, yang penting kan niate, <laughs> ya kan? Ini, Pak, sia-sia nggak ada nggak ada manfaatnya pak kita beribadah tetapi tidak dilandasi akidah yang benar orang kafir meskipun ahli ibadah pak meskipun orang kafir setiap hari nyumbang ke masjid idul adha nyumbang sapi nyantunin janda-janda muda dan janda tua ya kan tapi kalau dia akidahnya masih seperti itu ya kan? nggak ada manfaatnya pak sia-sia bagikan debu yang berterbangan nggak ada manfaatnya fata morgana pak dia menyangka menyangka amalnya itu nanti akan membuahkan surga dan pahala di sisi Allah, tapi di akhirat tidak menetapkan setetes pun air kenikmatan. Setetes saja nggak ada kata ya Allah ya. Kan? Makanya akidah paling penting, Pak. Nah, sekarang sebab-sebab yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Ada sebab pun ada dua yang global maupun yang terperinci. Yang global intinya tadi kita ngaji mengenal Allah belajar akidah setelah belajar akidah belajar tata cara ibadah ya terus belajar akhlak belajar cara bermuamalah ya. intinya mempelajari syariat Islam secara umum Adapun yang bisa menyebabkan secara terperinci menyelamatkan dari siksa kubur yang pertama adalah Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa in mata ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitan yaitu melakukan satu jihad Pak ribat ribat itu berjaga-jaga di pinggir perbatasan kota untuk melindungi negara melindungi ini kan nah, kalau zaman dulu kan perang para mujahid-mujahid visabilillah itu yang rela mengorbankan nyawanya untuk menjadi garda terdepan untuk menghadapi serangan musuh-musuh. Ya, berarti orang yang jihad, Pak. Orang yang berdiri jihad menjaga keutuhan dan keamanan negara Islam itu pahalanya jauh lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat malam satu bulan. dan jika dia meninggal maka akan diperlakukan padanya dialirkan dialirkan padanya amal-amalnya telah dia lakukan rezekinya mengalir terus dan dia diberikan keamanan aman dari fitnah kubur dijamin oleh Rasulullah dia akan aman dari siksa kubur jadi jihad pak nah sekarang kemarin panggilan jihad datang kemarin aksi 4 November itu termasuk bagian dari jihad pak yang ikut andil meskipun nggak turun ya minimal mendukung minimal mendoakan minimal diam tidak komentar kalau nggak suka <laughs> kan lah ini sudah nggak suka komentar lagi komentarnya komentar yang jelek lagi apa jihad jihadan kan ah, dia sudah nggak berbuat untuk Islam bah mencela lagi ya, mencela orang yang berupaya untuk membela Al-Qur'an membela Islam Yang kedua adalah pengen selamat dari sekakubur, kubur, ya. Kita baca setiap mau tidur, Bayan. Setiap mau tidur surat Al-Mulk, Pak Surat Al-Mulk. sebagaimana sabda Nabi SAW suratun minal Quran salah satu salah satu tashfa' li sahibiha hatta ghufiralah. Ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 ayat. Jika dibaca akan memberikan syafaat, pelindung dan penolong bagi pembacanya. Ya kan? Dan orang itu sampai benar-benar diampuni dosa-dosanya. Surat apa itu? Yaitu surat al-mulk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya ya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Berikutnya lagi adalah man yaqtulhu man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabri rawahu at-Tirmidzi di antara yang bisa menyelamatkan kita dari sisa kubur adalah orang yang meninggal gara-gara sakit perut, Pak. Seorang muslim yang baik, dia terkena penyakit dalam. Penyakit perut itu tidak harus mules, Pak ya. Bentuknya penyakit dalam bisa hepatitis, bisa liver, bisa jantung, bisa asma, bisa mah, bisa pokoknya di dalam perut, di dalam rongga tubuh kita seorang muslim yang baik ahli ibadah dia meninggal yang mengantarkan dia meninggalnya adalah karena mengidap penyakit itu dan dia bersabar atas penyakit itu insya Allah tidak akan diadab di alam kubur karena penderitaannya siksanya sudah disegerakan oleh Allah di dunia ya kan kemarin sudah kan kita bahas Pak di antara ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah akan baik nasibnya adalah an yu'ajjalalahu uqubatahu fid dunya. Orang itu akan disegerakan penderitaannya di dunia. Di akhirat enggak ada menderita-derita lagi, enggak ada rasa sakit lagi. Penyakitnya itulah sebagai bentuk pembersih dan penghapus dosanya. Berikutnya lagi adalah meninggal pada malam Jumat, Atau hari Jumat. Kamis malam Jumat atau si siang harinya Jumatnya <clears throat> Kamis maghrib mulai maghrib itu kok meninggal misalnya kan atau pada maghrib meninggal malam Jumat Nah, itu insya Allah kalau yang meninggal Muslim, tapi kalau meninggal Ahok ya enggak. <laughs> Kecuali Ahoknya masuk Islam, ya, kan? tobat. Hadis Nabi mengatakan, "Mamin muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah ta'ala fitnatal qabri." Rasul mengatakan hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan pelihara, Allah akan jaga dirinya dari siksa kubur. Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Makanya kalau meninggal pilih hari Jumat kan. <laughs> ya, kita minta berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan mukmin. Allahumma amitna mu'minan wa amitna taqiyan wa amitna mukhlisan wa amitna sajidan ya meninggal matikanlah aku dalam keadaan mukmin, muslim, mukhlis, taqi yang bertakwa. Matikan aku dalam keadaan sujud, matikan aku dalam keadaan beribadah, matikan aku di hari Jumat, matikan aku dalam keadaan mendapatkan syahadah, mati syahid, matikan aku di kota suci misalnya kan. Itu kita mintakan Pak dengan serius insya Allah Pak. Allah pasti akan berikan kematian husnul khotimah meskipun mati syahid meskipun meninggalnya di atas tempat ranjang kita siapa yang berdoa serius minta mati syahid ya kan? maka Allah akan mengantarkan kematiannya dalam keadaan mati syahid sekalipun meninggalnya di atas ranjang tidurnya ya kan? Tinggal minta ajak apa sih susahnya pak Makanya dalam sujud kita Jangan lewatkan memohon Allahumma inni as'aluka husnul khatimah Ya Allah berikanlah aku Aku mohon kepadamu mati husnul khatimah Allahumma Gimana Allah marzuqna qoblal mauti taubah Wa indal mauti syahadah Wa husnul khatimah Wa ba'dal mauti jannatan wa rahmatan wa maghfirah. Ya Allah, berikanlah kepadaku taubatan nasuha sebelum matiku. Berikanlah kepadaku ketika mati mati yang syahid, mati yang menyaksikan Engkau sebagai Tuhanku yang aku taati kus ibadahi, yang husnul khatimah. Dan berikan kepadaku rahmatmu, ampunanmu dan surgamu setelah aku mati. Itu kita baca dalam sujud kita, Pak. Ya redaksinya boleh pakai bahasa sendiri boleh lah ya. Sebagian ulama membolehkan Pak pakai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia pun boleh sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagiannya lain tidak. Karena sholat itu adalah harus menggunakan bahasa sholat Bahasa Al-Quran atau bahasa wahyu ya. ya. Meskipun ada yang membolehkan Kalau saya pribadi adalah Pilih doa-doa yang yang berbahasa Arab dari, dari Al-Quran atau dari As-Sunnah nah, Ini hadisnya panjang-panjang nih Pak Banyak sekali ini Kemudian Istiqomah dalam kebaikan Juga akan menyebabkan kita selamat dari siksa kubur Saya kira ini Pak ya, waktunya sudah siang. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan untuk diskusi baik yang terkait dengan tema ini maupun bisa juga di luar tema. Silakan Bapak-bapak untuk break 15 menit ya atau 10 menit untuk istirahat sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Untuk sesi yang kedua adalah waktu sepenuhnya Untuk bapak-bapak semuanya Silahkan barangkali ada yang memberikan tanggapannya, komentar-komentarnya ataupun pertanyaan-pertanyaan. Tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa pada pagi hari ini kita mendapatkan e, pencerahan tentang siksa kubur yang nanti perlu kita hindari jangan sampai kita tidak tahu ilmunya sehingga e, kita akan mendapatkan siksa kubur. Kisah kubur tuh masya Allah jangan jangan dikira itu enteng ya karena kalau kita meninggalnya eh, di tahun 2016, 17 dan seterusnya kita menunggu kiamat sepanjang itu mau 500 tahun, sejuta tahun kita tidak tahu. Jadi ini e, sesuatu hal yang bukan enteng. Ini masya Allah dengan penyebabnya tadi adalah hal-hal yang sebetulnya kita bisa menghindari kalau kita hati-hati dan memperhatikan itu seperti kita memfitnah, menghibah, masya Allah. Kemudian juga tidak bersuci dari hadas, masya Allah. Uh, bagaimana kita menyikapi itu supaya kita kadang-kadang uh, dengan kondisi-kondisi kita yang apa namanya di dalam kehidupan kita yang seperti ini apakah bisa nggak? Sebagai satu contoh adalah dalam kita berhadas kecil di lingkungan kita kadang-kadang kan tempat untuk buang air kecilnya seperti apa ada yang berdiri nah, di kantor ya banyak pakai berdiri di masjid pun kadang-kadang kita perlu bagaimana kira-kira yang terbaik e, untuk menyediakan tadi tempat kita buang air kecil Masya Allah ada sunah-sunahnya lah inilah mungkin kita perlu bahas salah satu, contoh nih, tadi untuk ber apa namanya hadas kecil dan bagaimana membersihkannya ini tentunya ada ini bisa dijadi kita eksplor kita bahas lebih lanjut untuk nanti ditanyakan kepada Ustaz salah satunya itu tadi apalagi untuk uh, uh, yang namanya gibah gerumpi ini menurut informasi kan banyak terjadi pada kaum wanita aja dimana kaum wanita itu juga adalah pasangan kita anak-anak kita bagaimana solusinya sedangkan dia sudah dicap kebanyakan uh, yang penghuni neraka adalah wanita di mana mana itu adalah bisa jadi dia eh, wanita itu adalah istri kita anak-anak kita kita perlu cari eh, apa namanya solusi bagaimana supaya pasangan kita anak-anak kita yang wanita terhindar dari tadi adab abinalka dipersilakan monggo ada yang mengeksplor selanjutnya monggo pak naik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Ustadz tentang masih hubungannya dengan siksa kubur atau pertanyaan dalam kubur eh, Apakah pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur itu standar Karena kalau standar begitu mudahnya bagi Ustadz atau Kiai untuk menjawab pertanyaan tersebut misalnya man robuka atau man nabiyuka karena saya pernah mendengar ceramah dari kiai yang mengatakan katanya bapaknya dari kiai itu telah meninggal itu ditanya di dalam kubur itu kurang lebih pertanyaannya seperti itu jawabnya wah itu tanya pertanyaan untuk madrasah saya ini kiai jadi itu mungkin terlalu mudah kalau seperti itu nah, itu yang saya tanyakan bagi para kiai, para ustadz untuk pertanyaan yang standar itu memang sangat mudah karena ya sangat gampang lah man Nabi Yuka ya Nabi Allah Muhammad Rasulullah demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah bagus Pertanyaannya, apakah ada standarisasi pertanyaan dalam kubur ya? Masya Allah Eh, katakanlah pertanyaan sederhana, tapi dalam kondisi kita nanti belum tentu nyaman kita bisa berpikir jernih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan menentukan apakah kita disiksa atau tidaknya. Masya Allah. ya. Silakan yang lain, monggo. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan masalah gibah uh, umpama kita dipimpin oleh seseorang ataupun mungkin lurah ataupun kepala negara ataupun gubernur yang mana beliau itu mempunyai sifat-sifat yang mungkin tidak baik lah gitu. Nah, kita membicarakan beliau itu, itu apakah termasuk gibah atau tidak gitu. Karena mau nggak mau karena kita kita itu dipimpin oleh seseorang, akhirnya yang yang kita kan uh, mau nggak mau kan apa ya kita berhubungan lah gitu gitu. Ya. Itu kalau membicarakan termasuk gibah atau tidak gitu. Yang kedua eh, acara-acara uh, TV itu yang infotainment itu termasuk gibah atau tidak gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu infotainment. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa Kalau meninggalnya malam itu Tidak diadab dan sebagainya Tapi bagaimana menyikapi orang yang meninggal Tapi tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah Seperti sholat dan babar belas Itu kita sikapnya bagaimana Karena di masyarakat itu soal-soal ada yang Wah kayak mati ini malam Jumat mesti masuk surga Lah kita sikap kita seperti apa. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Uh, ini menarik nih. Ada yang meninggal hari Jumat tapi dia Islam nggak pernah sholat gitu. Kita taunya. Soalnya kita nggak tahu tanyain ke istrinya di rumah sholat atau tidak ya. Itu perlu untuk mempertajam tadi. Masya Allah. Itu menarik nih. Karena ada paradoks ya. Masya Allah. Monggo Pak. Misalkan. Makasih pertanyaannya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya masalah menuntun orang sekarotul maut. Itu kadang-kadang di desa itu dituntun jangan la ilaha illallah cuma cukup Allah Allah saja tapi sependapat saya sependapat tetap harus la ilaha illallah karena saya berpikir yang menjadikan orang dia itu bisa menjawab la ilaha illallah itu karena sebabnya amalnya walaupun dia itu bisa la ilaha illallah tapi tidak punya amal baik Insyaallah. ya tidak khusnul khotimah dan apa yang tadi ditanyakan eh, tanyakan masalah pertanyaan yang eh, waktu dikubur saya kira yang bisa jawab itu bukan karena pinternya jawab karena hafalnya saya kira itu karena amalnya yang menjawab itu pendapat saya betul apa tidak dan yang terakhir manakala kita sujud di mana insya Allah waktu sujud itu puncaknya kita dalam melaksanakan sholat kalau kita tambah la idahullah eh, astagfirullah wa atubu ilaih itu saya pernah baca di bukunya Pak Hasbi Asidik itu itu Abdullah Bangga itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sementara itu dulu saya ya, cukup banyak empat pertanyaan ya empat orang yang pertama terkait dengan as-soal fil qabr, pertanyaan di dalam alam kubur ada tiga pertanyaan, Pak. Ada tiga macam pertanyaan di alam kubur. Pertanya, pertanyaan pertama adalah menanyakan siapa Tuhanmu, man rabbuka. Yang kedua menanyakan siapa nabimu dan yang ketiga apa agamamu. Makanya ada tiga ilmu yang wajib dimiliki, yang wajib dipelajari seorang muslim. Ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah, ilmu mengenal nabi ma'rifatul rasul ilmu mengenal Islam ma'rifatul dinil Islam makanya akidah pertama pelajaran akidah pertama yang harus dipelajari seorang muslim adalah pelajaran kitab usulus salasah atau salah satu usul ini tiga ilmu yang paling pokok kalau bisa dipelajari itu difahami dengan baik diamalkan dengan baik maka dia pasti bisa menjawab pak dia mengenal Allah Oh Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang akan mengazab orang-orang yang kafir, yang akan memberikan nikmat kepada orang-orang yang mukmin. Allah akan kasih surga bagi orang Islam, Allah masukkan neraka bagi orang-orang yang ingkar. Kita kenali. Berarti terus dia tahu kenal Allah, Allah banyak memberikan rezeki kepada kita. Semua yang atur dunia ini Allah. Akhirnya kita semakin tawaduk, semakin rindu pada Allah, semakin dekat pada Allah, selalu taat menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya. Maka besok ditanya man rabbuka otomatis kita jawab Allahu Rabbi. Kalau nggak mengenal Allah Tuhannya banyak pak. Orang yang mengenal Allah Tuhannya banyak. Apa diantaranya? Dia di saat mengalami musibah, mengalami keadaan yang sulit, genting atau menderita, dia akan memanggil-manggil tuhan-tuhan yang lain. Datang ke dukun, tuhannya dukun. Datang ke Dimas Kanjeng ketika miskin, ya kan? Dimas Kanjeng pun jadi tuhannya. Datang ke Nyiroro Kidul. Tuhannya banyak. Ketika ditanya man rabuka jawabannya ha la adri karena saking banyaknya tuhannya. Orang yang waktu di dunia tidak mentauhidkan Allah, yang tidak hanya menjadikan Allah satu-satunya yang harus ditaati, yang harus ditakuti, yang harus dicintai dan harus dijadikan tempat berharap dan berdoa beribadah. Orang ini nggak mungkin bisa jawab Allahu Rabbi, Pak. Dia akan jawab, aduh Tuhanku banyak, aku menyembah perempuan, dulu aku menyembah wanita, menyembah tahta, menyembah jabatan, menyembah Toyota, menyembah macam-macam ya. Tuhannya banyak pak Jadi orang yang waktu di dunia banyak Tuhannya Menuhankan hawa nafsu Mempertuhankan uang Mempertuhankan eh, ini jabatan Demi jabatan dia rela pro orang kafir Tuhannya Ahok ya kan? Ahok dijadikan Tuhan Kalau Ahok jadi presiden minimal gubernur Indonesia pasti aman, makmur. Memang Tuhan Ahok. Oh. Sudah jadikan Tuhan itu namanya, Pak. Iya kan? Nanti dijawab man robuka Ahok? My God is Ahok. Ahok kan. <laughs> Ahok. Nauzubillah min dalik kan. Iya, pak. Ketika ditanya man nabiyuka siapa nabimu? dulu kita nabi kita bukan Nabi Muhammad. Kita di dalam bernegara, di dalam beragama, di dalam beribadah, enggak ngikuti Nabi Muhammad. Karena ngikuti mungkin nabinya bisa musadek, bisa Lia Eden, bisa mengikuti siapa? Khomeini orang Syiah ya. Kan? Bisa juga ngikuti Kanjeng Dimas bisa cara beribadahnya mengikuti gayanya Gatot AA Gatot ya kan? cara beribadahnya mengikuti dukun anu, dukun ini, dukun itu. Berarti nabinya yaitu bukan Nabi Muhammad, Pak. Jangan dikira oh sekarang para kiai, para ustadz bahasa Arabnya fasih lancar. Man nabiyuka Muhammadun nabiyyi wa rasuli. Madinuka al-islamu huwa dini. Ya, pinter di dunia ini, Pak. Nanti di akhirat yang menjawab bukan lisan, Pak. Al yawma nakhtimu ala afwahihim wa aidihim Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita akan dikunci, Pak. Ustadz-ustadz mulutnya dikunci nanti, Pak. Ya, kan? apalagi yang bukan ustadz. Enggak <laughs> semua sama, ya, semua sama yang berbicara tangannya Pak amal-amal kita keimanan kita tergantung amal kita waktu di dunia kita itu termasuk yang meluruskan akidahnya tauhidnya ibadahnya yang murni karena Allah dan dengan cara yang diajarkan Nabi atau masih oplosan ibadahnya masih campuran campuran dari gaya Hindu, campuran dari gaya Nasrani, campuran dari tata cara ibadahnya orang Buddha, campuran dari tata cara ibadahnya orang Syiah, campuran dari tata cara ibadahnya orang Sufi, campuran-campuran itu kita jadikan seperti kayak jus ya, semuanya ada ya. Ya kan mungkin jawabannya Muhammad nabiku, nabiku banyak dulu, ya. Ya ada nabi nabiku nomor satu Sidarta Gautama. Nabiku yang kedua adalah Ahok, mengikuti Ahok cara bernegaranya, berpolitiknya, oh, macam-macam, Pak. Terus ditanya apa ajaranmu waktu di dunia? Kalau dia dulu nggak mengikuti syariat Islam, sama syariat Islam aja benci, Pak. Disuruh sholat berjamaah aja, ngapain jamaah-jamaah malah riak itu, mendingan di rumah. Itu syariat diremehkan, kan? Nggak mungkin kita bisa mengatakan Islam dini. Ajarannya adalah ajaranku dewek, iku agamaku, <laughs> kan? Ini Pak Tergantung perilaku amal kita dulu di dunia Di dunia ini sudah benar-benar kita mentauhidkan Allah apa belum Atau masih ada yang kita takuti selain Allah Masih percaya dengan leluhur, arwah-arwah leluhur yang katanya punya kekuatan, animisme, dinamisme dan seterusnya. Kalau masih ada, jangan harap kita bisa menjawab Allah Allah Rabbi, tidak mungkin, Pak. Kalau di dunia ini cara beribadahnya nggak murni ngikuti Nabi Muhammad, kalau urusan keduniawian kita dibebaskan berinovasi, Pak. Tapi kalau urusan agama, urusan ibadah harus ngikutin Nabi persis. Tata cara sholatnya nggak boleh bikin sholat-sholat sendiri, tata cara sendiri harus ngikutin Nabi. Puasa pun harus sama, puasa nggak ada perintah dari Nabi, nggak boleh bikin acara puasa-puasa apaan. Puasa ngebleng, ada puasa weton, ada puasa nggak ada kayak gitu. Puasa biar sakti, nggak ada, ya. Kan? Kalau itu semua sudah kita tinggalkan, kita hanya fokus mengikuti sunnah Nabi. Jawaban kita pasti insya Allah Muhammad Nabi. Demikian juga ketika ditanya apa ajaranmu, kalau ajaran yang kita ikuti di dunia ada ajaran nenek moyang, itu masih sulit kita tinggalkan. Nanti tanya madinuka, ya nenek moyang ajaran nenek moyangku itulah agamaku ya Allah. Nah, kan? jadi sekarang ayo kita tiga hal ini harus kita kuatkan, Pak. Kita kuatin makrifatullah, syirik jangan sampai ada. Ya, kita kuatkan akidah kita. Yang kedua, ibadah kita murnikan karena Allah dengan cara tata cara yang ada perintah dari dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Islamlah yang kita pelajari saat ini. Kita mengenal ya, jangan sampai mengenal ajaran-ajaran yang lain yang kita ikuti. Saya kira itu Pak Yan. Kemudian yang kedua <clears throat> Ya, dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, yang zalim. Jika pemimpinnya itu masih muslim, Mbak. Tidak boleh kita mengkritik dengan cara yang tidak terhormat. Jika pemimpinnya muslim, dia melakukan kezaliman atau kesalahan, salurkan aspirasi kita dengan cara yang baik. Berbeda menegur orang biasa dengan menegur pimpinan tidak sama caranya, Pak. Kalau teman sejawat, ya, kan? ya boleh. Oh, ini kan. Tapi itu pun kalau bisa jangan menegur di depan orang lain. Karena Imam Syafi'i mengatakan menasehati atau menegur temannya di depan temannya di depan orang lain itu sama saja menelanjangi. Ya kan? Misalnya di sini yang lihat ada salah satu dari bapak ini yang punya kebijakan yang jelek misalnya tak jelaskan sini bapak ini loh punya kebiasaan jelek misalnya apa kebiasaannya dia kalau ini ini, ini begini nggak boleh pak harus empat mata ya kan? apalagi pimpinan apalagi kepala negara maka salurkan melalui institusi-institusi yang resmi DPR salurkan melalui DPR DPR nanti akan yang memanggil presiden atau MPR memanggil memberi nasihat itu caranya seperti itu pak beda dengan kasus Ahok kemarin Ahok itu bukan kita mendemo Pak nya bukan kita adalah sebagai aksi membela Al-Quran ya kan? aksi membela Al-Quran yang dinistakan oleh orang kafir si hoak tadi ya kan bukan demo kepada Pak Jokowi bukan kita nggak mendemo Pak Jokowi Jokowinya kemarin bukan kan kita ingin bertamu ke Pak Jokowi ini loh ada anak bangsa Indonesia kok kurang ajar seperti ini kan tolong ini dikasih pelajaran katanya yang mayoritas harus melindungi yang minoritas dan minoritas harus menghormati yang mayoritas ini sudah minoritas kurang ajar begini kan Ya, tolong diingatkan karena kalau ini dibiarkan akan menjadi penyakit, bisa menjadi perpecahan bangsa ya. Kalau yang kecil saja minoritas sudah berani melawan sama menghinakan yang mayoritas, kalau nggak segera dihukum, dikasih keadilan yang ditegakkan, ini bisa akan mengundang ya yang lainnya akan berlaku seperti dia nanti ya. Itu kan. Berarti sampaikan dengan cara terhormat. Dan ketika kita bisa menegur pimpinan dengan cara yang baik, menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang dolim, itulah jihad yang paling besar pahalanya, Pak. Kalimatu hakin inda sultanin jair. Itu adalah afdalul jihad, kata Rasul yang afdalul jihad adalah kalimatul hak inda sultanil jair. Menyampaikan kalimat yang benar menasehati maksudnya kan menyampaikan yang benar di depan pemimpin yang zalim tapi tetap dengan cara yang terhormat tetap harus dinasehati harus dikritik kasih saran cuma teknis caranya saja yang harus nggak boleh marah-marah melempari istana ini nggak boleh ya kan? ada etikanya adab-adabnya ya kan? Kemudian yang ketiga adalah meninggal malam Jumat kalau seorang mukmin yang saleh, yang ahli ibadah, yang muttaqin dan yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah, itu pertanda mati yang baik, baik yang husnul khatimah. Bagaimana kalau yang meninggal itu orang Islam tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya? Kan? Isinya kurma, don, madat, main, ya? Kan? Molimo dilakoni kabeh salat ora gelem ya. Gimana kita sikap kita? Sikap kita adalah sebelum matinya, Pak, dinasehati suruh tobat, Pak, sebelum matinya. <laughs> Kasihan ya. kan? Dibimbing, diajak ngaji. Kasihan orang ini kan. Gimana kalau nggak mau sampai mati pun tetap dalam kondisi seperti itu? Ya, ditanggung sendiri, ya kan? Karena hidup ini kan pilihan, Pak nek pengen mulia akhirat ya di dunianya harus ya harus bekerja pak pengen kaya ya harus kerja nggak ada pak. duduk manis berpangku tangan menjadi kaya ya nggak mungkin ya harus kerja pak ya kan? lah pengen masuk surga nggak mungkin duduk manis santai-santai tidak beribadah tidak beramal tidak berbuat ya nggak mungkin pak ya kan? jadi terus disolatkan nggak pak Ya kalau dia masih KTP-nya Islam ya disolatkan Pak Yan disolatkan saja tapi kalau saya mendapati kayak gitu saya nggak ikut menyolatkan Pak tak saya nyuruh orang <laughs> lain kan tetap disolatkan tapi mungkin orang biasa aja yang nyolatkan pernah ada seorang seorang yang meninggal ya Rasul didatangkan seorang yang mayit, seorang jenazah, Pak, meninggal karena bunuh diri. Qatala nafsahu bimasyakis, membunuh dirinya dengan semacam tombak, Pak. Ditusukkan di perutnya mati kan. Terus dibawa ke ke Madinah ke hadapan Rasulullah agar Rasulullah menyolatkan. Rasul walam yusalli alaih. Rasul menolak tidak mau menyolatkan, Pak. Orang yang mati dalam keadaan maksiat durhaka kepada Allah ya maksiat yang paling besar selain syirik adalah tidak sholat itu nomor nomor dua ya maksiat paling besar nomor satu syirik syirik dan kufur ya yang kedua adalah tidak sholat meninggalkan sholat itu maksiat yang besar yang Allah murka ya orang nggak sholat ini kalau saya diminta untuk menjadi imam menyolati saya tolak pak saya nggak mau menyolatkan, Tapi saya nggak melarang orang sholat menyolatkan. Beda loh ya Saya tidak mengatakan jangan disolatkan tidak, sholatkan, Tapi saya nggak ikut menyolatkan. <laughs> Piye Ya, <laughs> wes direnungkan sendiri sendiri, ya Orang seperti itu nggak layak sebetulnya disolatkan. ya nggak perlu. Dia sebetulnya udah kafir Pak Ian. Orang yang tidak sholat dengan sengaja dan dia sudah tahu hukumnya tapi dia ngeyel nggak mau sholat kafir pak mantarokas sholata jiharon fakot kafaro siapa yang meninggalkan sholat dengan terang-terangan saya nggak mau males bukan malas saya tahu sholat dia saya menurut saya nggak wajib lah sholat itu dia nolak wajibnya sholat kafir pak ya kalau ninggal sholat karena belum tahu hukumnya mungkin dia orang pedalaman ya orang kampung yang nggak pernah ada pengajian di sana, TV nggak ada, listrik juga nggak ada kan, nggak ngerti sholat, maka dia dihukumi fasik. Setelah itu kita nasihati, kita tunjukkan dalilnya. Dinasihati tiga kali. Kalau sudah dikasih nasihat tiga kali, sudah tahu dalilnya kok masih nggak mau sholat, baru dijatuhkan vonis hukum kafir. Ya kan? Nah, kebanyakan orang Indonesia sudah tahu lah hukumnya. Pengajian tentang wajibnya sholat sudah tersebar di mana-mana. Tapi dia memang datang, ya sudah menentang namanya kafir. Makanya saya nggak mau nyolatkan kalau dia nggak sholat, Pak. Kemudian yang ketiga menalkin ya, menuntun orang yang mau meninggal. Ini ibadah, Pak. Ada perintah dan ada tuntunan dari Rasulullah. Jangan ikuti kata si fulan si fulan. Karena agama sudah punya aturan sendiri, Pak. Meskipun dia mengatakan orang yang pecinya bertumpuk 10, Pak. Dia bukan nabi, Pak. Nabi sudah ngajari lakinu mautakum la ilaha illallah. Ini nasihat yang paling agung, Pak. Nabi yang nyuruh, Pak. Jangan sok tahu. Oh, nanti kalau la ilallah nggak sampai katanya. Balullah saja mati. kita sok tahu gitu kan. Ini urusan agama, urusan kematian, urusan gaib itu yang tahu hanya Allah. Kemudian Rasul dikasih informasi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ya bahasa wahyu, Pak. Jangan sok tahu kita ini. Itu bahasanya orang-orang sufi memang begitu, Pak. Makanya dikirnya dia enggak mau la ilaha illallah, dikirnya hanya Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Dikirnya begitu, menentang Rasul, Pak. Rasul nggak pernah ngajari dikir Allah, Allah, Allah. Dikirnya benar ilaha illallah. Lebih lengkap, lebih baik wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu zikir yang benar diajarkan Nabi baca subhanallah yang benar jangan subhan subhan subhan atau hanya Allah Allah Allah diputus-putus gitu yang benar subhanallah maha suci Allah Allahu akbar yang lengkap jangan Allah Allah saja atau hanya akbar akbar akbar akbar yang benar yang benar Allahu akbar ya jadi zikir yang benar, Pak. La ilaha illallah. Kenapa? Dengan kalimat itu kita akan masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah Dakhalal jannah. Yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah bukan orang yang mengucapkan kalimat Allah, Pak, tapi kalimat la ilaha illallah. Di situ ada unsur pengagungan dan pengesaan Allah. Kalau hanya Allah, Allah tidak mengesahkan Allah, Pak. Tapi la ilaha illallah kita mengisahkan tidak ada Tuhan yang wajib saya tambah, sembah, saya taati, saya ibadahi dan saya takuti kecuali Dia Allah. Ini Pak yang jadi memang di kampung kamu saya begitu pak, di pesantren saya begitu pak, kiai-kiai saya dulu waktu saya belajar diajar gitu. Nek wes Arab mati orang usah diajari yang panjang-panjang. Nek tekali dalil orang usah dalil-dalilan. Lawang Islam kok nggak pakai dalil itu Quran mau dikemanakan, hadis mau dikemanakan, Tuhan kita mau diapakan memang jenengan Tuhan apa nyuruh-nyuruh yang nggak benar ini kan. Jadi maaf ini kan. Itu termasuk penghinaan juga kepada sunnah Rasul. Rasul mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah itu sunnah Nabi. Hadisnya begitu. Ikuti Nabi, jangan jangan ditentang. Nah, ya. Kan? Jelas ya. Besok kalau memenalkin saudara kita tetangga ada meninggal, Pak. Talkin yang lengkap, Pak ketika masih bisa komunikasi disitulah ditalken pak jangan kalau sudah koma ditunggu koma dulu kalau sudah koma baru ditalken kan justru ketika dia masih bisa mengikuti di situ dilatih terus suruh baca zikir sebanyak banyaknya pak ayo baca la ilaha illallah kalau masih bisa baca syahadat yang lengkap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya baca istighfar yang banyak subhanallah kan masih bisa daripada diajak ngobrol kan saya diajari terus baca Al-Qur'an nah, ini Pak kemudian terus sudah Pak ya terakhir tadi apa ya pertanyaan ya sujud ketika memang sujud itu adalah puncaknya sholat Pak kalau haji puncaknya adalah wukuf di Arafah kalau puncaknya sholat adalah sujud Makanya dalam Al-Quran Perintah sholat kadang-kadang dinyatakan dengan sujudlah kalian ya kan? Maknanya sujudnya bukan hanya sujud tok Tapi ya sholat maksudnya kan Karena pas sujud itu inti dari sholat Dan di saat sujud posisi kita sedang dekat dengan Allah Pak. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajidun. Fa fihi minat du'a. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu keadaan posisi manusia paling dekat dengan posisi Tuhannya dengan Tuhannya adalah di saat sujud maka perbanyaklah doa di saat sujud doa apa saja pak Rasul yang perintah itu pak ya kan oh nanti nambah-nambahin betul nambah-nambahin yang ada perintahnya itu tidak dilarang pak kita nih sok sok sok pahlawan pak oh nanti kalau sujudnya baca doa ini nambah-nambahin bid'ah sok bid'ah, sok ahli bid'ah ya. Kan? Kita ini sering nambah-nambahin ibadah-ibadah di luar sholat banyak sekali nggak ada perintahnya. Di saat Nabi yang perintahkan kita katakan bid'ah. Aneh ini pak. Paham maksud saya pak Yan? Ya ada pak orang yang larang nggak boleh sujud nambah nambahi doa itu bid'ah. Nambah-nambahin ibadah yang nggak ada contoh dari Nabi itu yang bid'ah. Dia aja sering melakukan itu ya. Kan? Dikatakan bid'ah nggak mau. Lah ini ada perintah dari Nabi dituduh bid'ah. Kan aneh ini. Nabi yang nyuruh kita nambahin silahkan perbanyak doa. Dalam riwayat lain silahkan berdoa sesuai dengan kehendakmu dengan keinginanmu kata Nabi. Berarti kan bebas doanya. Nabi yang nyuruh pak. Karena ibadah itu adalah harus mengikuti Nabi pak. Nek Nabi yang nyuruh bukan bid'ah pak meskipun kelihatannya nambah-nambahin ya. Kan? Yang nambah-nambahin yang nggak mengikuti dalil itu yang bid'ah. Contoh misalnya sholat isya ditambahi satu rakaat. Itu yang bid'ah pak, lima rakaat sholat isaknya, ya kan? Ini yang jelas bid'ah. Oh lupa beda, kan tidak tidak sengaja, pak, ya kan? Orang lupa itu bebas hukum, pak. Namanya lupa, ya kan? Dia dimaafkan. Orang yang lupa, orang yang tidak sadar itu kesalahannya dimaafkan. Jadi silahkan misalnya doanya istighfar astagfirullah wa atubu ilaih itu doa yang baik pak ya Allah aku mohon ampun kepada engkau ya Allah dan aku memoh, mohon taubat ya Allah terimalah taubatku ya Allah itu doa yang bagus pak doa doakan orang tua ampunan minimal minta husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah Allah marzuqni taubatan nasuha al maut Minta mati yang Minta taubat nasuha sebelum mati kita Allah marzuqni taubatan nasuha al maut Allahumma Apalagi Pak yang ketiga Minta uh, Ya Minta diselamatkan dari adab kubur, adab neraka dan seterusnya. Banyaklah kan kita doanya bebas minta yang apa saja. Minimal minta tadi husnul khatimah sama minta supaya bisa taubatan nasuha. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Itu kita mintakan ya Allah istiqomahkanlah teguhkanlah jiwaku hatiku dalam agamamu jangan sampai ini yang liar-liar ya kan? kita beragamanya tetap lurus sampai matiku ya Allah istiqamah dalam agamamu ya Allah itu minta kepada Allah dalam sujud kita Pak setelah membaca doa sujud doa sujud kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli setelah baca itu baru tambahkan doa-doa yang kita inginkan Pak ya fal yad'u ma mayasya. Hendaknya lah dia berdoa sesuai yang dia mau, sesuai dengan dia kehendaki. Ini Pak, ya. Bedakan Pak, menambah-nambahin yang ada perintah tidak termasuk bid'ah, bahkan itu sunnah. Tapi kalau nambah-nambahin yang gak ada perintah itu yang disebut bid'ah, ya. Kan? Yang menyelisih sunnah itu yang bid'ah. Saya kira itu Pak. Yang mana? Oh acara TV. Oh ya acara TV yang ada apa namanya gosip acara ini itu termasuk gibah itu. Yang artis yang ini baru pacaran sama ini, baru istrinya meninggal langsung pacaran sama ini. Misalnya bicarakan Mas Tukul misalnya kan. Nah, itu gibah itu. nggak boleh didengerin kayak gitu itu kan. Jadi media kita ya, TV itu memang ngajari yang nggak benar Pak kan. Terus apa untungnya bicarakan kepribadian, privasi orang? Dia mau nikah lagi kayak mau menjanda kayak mau menduda kayak itu bukan urusan kita. Iya kan? Ngapain dibicarakan? Diulang-ulang di dalam pagi, siang, sore, hampir semua stasiun TV iya kan. Gosip seperti itu. Ada lagi kiss ya namanya. Kiss apalagi Pak? Silet, ya kan? Nah, itu kan itu rata-rata gibah pak kecuali yang dibicarakan tentang Ahok itu beda <laughs> ya kan nah, misalnya gosipnya itu tentang Ahok yang menistakan agama ini harus diketahui oleh banyak orang orang Islam harus tahu ya kan biar kita nggak bilang ambilin Ahok terus ya. berita ada berita benar ada berita salah ada berita yang baik dan yang buruk Berita ada yang mengandung manfaat, ada juga berita yang mengandung madorot. Selama beritanya baik, membawa kebaikan bagi masyarakat, umat Islam dan negara, maka itu baik. Tapi kalau beritanya itu hoak, palsu, bohong, ya, atau berita-berita yang sebetulnya nggak perlu diberitakan, maka nggak boleh diberitakan. Misalnya beritakan tentang tukul tadi, berita hari ini adalah tentang beberapa kaum selebrita yang setelah ditinggal mati istrinya langsung berpacaran dengan ini ini, ini. Loh, pacaran kan aib kan? Jangan diceritakan di situ, diberitakan, ya. Sama, Pak, ya. Tergantung isi berita, Pak. Nek beritanya baik, benar dan tidak mengandung ghibah, boleh. Mis perceraian seseorang nggak perlu juga, Pak Layan. Kalau pernikahan boleh, pernikahan kan baik Misalnya pernikahan kan memang diperintahkan untuk disiarkan, ya disiarkan, Pak. Hari ini Pak Tukul menikah lagi sama ini, alhamdulillah, kan menikah ditampilkan, kan. Tapi kalau diberitakan baru saja istrinya meninggal, terus dia ini ini ini, kan pacaran lagi sama ini ini, ah, itu kan aib Pak. Ini yang nggak boleh, kan. Kita harus bisa menyeleksi isi berita, Pak. Tidak semua yang ditampilkan, diberitakan di TV itu bisa kita konsumsi ya bisa kita ambil wallahu a'lam bisawab terima kasih oh ada lagi ya satu aja pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang saya mau tanyakan Pak Saya itu pernah mendengar di sebuah majelis taklim ada seorang pelacur yang masuk surga. Nah menurut konotasi saya atau pendapat saya, pelacur itu mestinya kan tidak sholat. Gara-gara ngasih minum kepada anjing masuk surga. Itu gimana hukumnya itu Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus. Biar lebih jelas lagi kenapa seorang pelacur yang menolong anjing yang kehausan bisa masuk surga. Bagus. Ustaz. Ya memang hadisnya benar Pak hadis itu sahih. Hadis ini bahas tentang bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal seorang hamba. Karena Allah menyatakan فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Sekecil apapun kebaikan seseorang tetap ada tulisannya, ditulis nanti akan diperlihatkan di akhirat. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun sama, ya kan? Dia seorang pelacur, tapi dia memiliki jiwa hati yang baik, hati yang penolong yang punya rasa iba kepada seekor burung apa anjing, seekor hewan, ya kan? Itulah Allah itu Maha Rahmah, Maha Rahim, Maha Rahman. Dan Allah perintahkan agar manusia itu meneladani sifat Allah yang rahmah ini. Muslim yang baik adalah memiliki kelembutan hati, yang memiliki kepekaan. Dan Allah akan merahmati siapapun yang hatinya ada kepekaan, kepedulian dan kasih sayang. Orang punya kasih sayang di bumi menyayangi yang di bumi, maka malaikat yang ada di langit semuanya akan menyayangi dan merahmati kita, ya. Kan? Jadi sang pelacur pun meskipun dia seorang pelacur melakukan kesalahan kebaikan sedikit saja kata Rasul itu telah perbuatan ahli surga itu termasuk perbuatan ahli surga soal apakah dia sholat apa tidak memang Nabi tidak menjelaskan kita tidak boleh mengandai-andaikan dan tidak boleh berspekulasi namanya pelacur nggak mungkin sholat ya di situ Rasul nggak mengatakan pelacur pak seorang pezina Pezina itu mungkin dia hanya sekali zina, pernah zina, mungkin kan? Jangan samakan pelacur yang zaman dahulu dengan pelacur zaman sekarang. Kalau sekarang pelacur menjadi profesi yang dilakukan secara berulang-ulang. Ya kan? Dia biasanya pelacur itu memang dunianya seperti itu, nggak sholat, nggak mengenal nggak mengenal ibadah. Tapi yang disebut Nabi ini kemungkinan besar dia adalah pernah melakukan zina, tapi dia juga punya kebaikan dan kebaikan itu pun dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita petik di situ adalah bukan oh kalau begitu melacur nggak apa-apa, yang penting kita menyayangi kan anjing ya kan. Nah, sudah sedapat tiket untuk masuk surga, bukan itunya. Tapi kita petik dari situ, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sifat rahmah yang kita miliki, meskipun hanya kepada seekor binatang sekalipun dihargai oleh Allah. Itu yang kita petik di situ, Pak. Nabi ingin menyampaikan ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Apalagi kita berbuat baik kepada manusia, ya muslim, ya, kepada binatang sekalipun kalau kita berbuat baik ngasih makan, ngasih perlindungan, itu tidak akan disia-siakan kebaikan kita oleh Allah, akan dihargai dengan pahala.